Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Nabawi dengan kitab Riyadhus Salihin karya Imam An-Nawawi. Tadi disebutkan bahwa topik kita hari ini adalah tawasul dalam berdoa. Rupanya kami keliru. Ya, topiknya yang benar adalah ujian kenikmatan. Seperti kita ketahui, ujian itu ada dua macam sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an ada ujian dengan penderitaan ada ujian dengan kenikmatan nah tampaknya manusia itu banyak yang lulus kalau diuji dengan penderitaan. Tapi banyak yang gagal kalau diuji dengan kenikmatan. Sebuah hadis yang sangat menarik sekali diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadisnya panjang, ah, bukan akan kami baca agak cepat. Artinya saja bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ada tiga orang dari kalangan Bani Israel. Bani Israel itu umat Nabi Musa, juga umat Nabi Isa alaihissalam. Yang satu dia punya penyakit belang kulitnya, sehingga menjijikan. Yang satu lagi, dia tidak punya rambut sama sekali, botak kepalanya. Dan yang satu lagi adalah botak, tidak bisa melihat. Allah an yaktiya ayat eh, taliyahum ini ilaihim malakan. Tiga orang ini itu akan diuji oleh Allah. Nah, ini ini sudah ujian bukan ini. Ini sudah ujian penderitaan yang satu penyakit belang kulitnya, yang satu botak kepalanya, yang satu buta ujian. Nah, Allah akan menguji dengan ujian kenikmatan. Iya. Maka Allah kemudian mengutus seorang malaikat. Gak tahu pas seorang malaikat itu benar kata-kata seorang malaikat. Malaikat itu bukan orang yang Jadi semalaikat malaikat itu. Ya, boleh sekali. Satu malaikat, nah, seorang malaikat. Malaikatnya ketika diutus oleh Allah tidak berbentuk aslinya kalau berbentuk aslinya mungkin dia akan ketakutan Nabi Muhammad sendiri ketika melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya itu ketakutan maka malaikat menjelma menjadi seorang manusia nah ini benar maka malaikat mendatangi orang yang kulitnya belang sopak Hmm. Apa kata malaikat? Ayyusaina habbu ilaika. Apa yang paling engkau sukai? Orang yang berpenyakit belang tadi menjawab, "Launun hasanun wa jildun hasanun." Wa yadhabu 'anil ladzi qad minas. Yang saya inginkan adalah warna kulit yang bagus. Ya, kulit yang menarik dan penyakit yang menimpa saya ini yang menjadikan orang menjadi benci pada saya hilang dari tubuh saya itu yang paling aku inginkan malaikat kemudian mengusap badan orang tadi dan ternyata kemudian sembuh kulitnya menjadi bagus ya. tubuhnya menjadi sangat baik dan dia menjadi orang yang percaya diri. Ya. Malaikat kemudian bertanya lagi, ini yang dituju tadi nggak tahu bahwa ini adalah malaikat. Tahunya adalah ini orang manusia biasa. Sebutannya kumpul lah. Ustaz langsung sembuh. Kalau anda punya harta, kata malaikat tadi, harta apa yang paling kamu sukai? Maka dia menjawab, unta yang paling aku sukai. Maka kemudian malaikat pergi dan kemudian membawa unta betina yang sedang hamil. Ya. Malaikat kemudian mengatakan, mudah-mudahan Allah memberkahi kamu melalui unta betina ini. Ini cerita kepada orang yang pertama yang berpenyakit belang dan sudah sembuh. Kemudian diberi unta betina yang sedang hamil. Malaikat kemudian datang kepada orang yang kepalanya botak. Pertanyaannya persis sebenarnya. Apa yang engkau suka di dunia? Saya ke bumi, kepala saya itu ada rambutnya. Kawan-kawan saya pada yang gondrong-gondrong macam-macam saya polos pelontos kayak lapangan bola seperti itu. Dipegang kemudian kepalanya, langsung rambutnya lebat dan sangat bagus. Hmm. Malaikat bertanya lagi, kemudian datang membawa sapi betina. Ini sapi untuk kamu. Mudah-mudahan Allah memberkahi engkau melalui sapi. Kemudian malaikat datang kepada orang yang ketiga yang bertakwa. Malaikat bertanya kepada orang yang buta seperti dia bertanya kepada kesukaannya yang Buddha mengatakan yang paling aku sukai di dunia ini apabila saya sembuh dari penyakit buta ini sehingga saya bisa melihat apa aja yang di hadapan saya yang langsung mengusap matanya langsung melihat Malaikat kemudian bertanya lagi kalau kau ingin harta harta apa ya? engkau paling Langsung dia menjawab, yang paling aku sukai adalah kambing. Malaikat pergi dan kemudian datang membawa kambing betina yang hamil. Itulah ceritanya. Beberapa tahun kemudian setelah yang unta beranak pinak dan banyak sekali yang biak dan banyak sekali. Dan kambing juga berkembang banyak sekali. Allah akan menguji setelah diberi kenikmatan lurus apa tidak ini orang mendatangi orang yang pertama yaitu orang yang berpenyakit belang tapi sudah sembuh tadinya miskin sekarang sudah menjadi kaya raya karena kontanya banyak sekali malaikat menjelma menjadi yang dulunya miskin tapi sekarang udah kaya raya karena untang yang banyak sekali. Malaikat mengatakan, wahai orang yang dahulunya berpenyakit belang, sekarang sudah disembuhkan oleh Allah. Wahai manusia yang dulu miskin, sekarang diberi kekayaan oleh Allah Anda bisa sampai ke tempat pujian tanpa bantuan dan belas kasih sayang daripada Anda. Saya minta kepada kamu, demi Allah yang telah menghilangkan belang kamu dan telah mengganti kulitmu dengan kulit yang bagus. Demi Allah yang telah menghilangkan kemiskinan pada diri kamu dan telah memberikan kekayaan melalui unta yang Anda pelihara bertahun-tahun ini. Hmm. Apa kata yang dulu belang, sekarang udah bagus. keperluan untuk hidup saya ini. Ini rekening ini belum saya lunasi, rekening ini belum saya lunasi, ini belum, ini belum, ini belum, ini belum, semuanya belum. Jadi maaflah, saya tidak bisa memberikan apa yang Anda minta. Malaikat berkata lagi, Bukankah dulu itu Anda seperti saya ini? Miskin dan berpenyakit belang sampai ah, tidak ada orang yang mau mendekat Anda. Kemudian Allah menyembuhkan Anda hingga kulit Anda menjadi bagus. Teman Anda menjadi banyak. Ini kata malaikat mengingatkan kepada orang kamu jangan mimpi macam-macam. Ini harta yang saya ada ini, ini aku warisi dari nenek moyang saya. Gak ada cerita seperti yang Anda sebutkan tadi. Dia bahkan berani bersumpah. Kalau saya bohong, Saya mudah-mudahan dikembalikan kepada keadaan semula kalau saya bohong. Padahal dia bohong. Baik. Dengan yang pertama, malaikat nggak berhasil dalam pengertian berpura-pura menjadi orang miskin minta sedekah dari orang yang pertama tadi nggak berhasil dan ini artinya orang yang diuji tadi gagal Malaikat kemudian datang kepada orang yang kedua yang kepalanya botak. Malaikat datang dengan menjelma sebagai orang yang miskin dan kepalanya botak. Datang kepada orang yang kaya raya. Yang rambutnya bukan main indahnya. Padahal dulunya adalah dia miskin dan botak Malaikat berkata seperti yang pertama, kami ini orang miskin, minta bantuan untuk melanjutkan perjalanan. Orang yang kaya raya dan tadinya botak menjadi nggak botak lagi, menjawab seperti jawaban orang yang belang tadi. Keperluan saya terlalu banyak sekali. Saya nggak bisa memberikan apa-apa kepada Anda, maaf. Malaikat berkata lagi, bukankah dulu itu Anda itu seorang yang botak seperti saya dan miskin seperti saya? Kemudian Allah memberikan rambut kepada Anda yang indah ini dan memberikan kekayaan melalui sapi yang banyak ini. Jawabannya seperti yang pertama. Ini semuanya adalah warisan dari nenek moyang saya. Anda jangan bikin cerita macam-macam. Kalau saya bohong, mudah-mudahan Allah mengembalikannya dari saya kepada yang semula. Itu godaan kenikmatan sambil berani bohong. Malaikat gagal lagi untuk yang kedua. Datang kepada yang ketiga, seorang yang buta. Ya. Yeah. Malaikat bilang, aku ini pengemis buta nggak melihat apa-apa mau berjalan ongkos saya udah habis saya minta sedikit sedekah dari anda bukankah anda itu dulu juga buta seperti saya bukankah anda itu dulu juga miskin seperti saya kemudian Allah mengirim Hilangkan kebutaan dari diri Anda sehingga Anda melihat dunia yang indah ini. Anda juga diberi kekayaan oleh Allah melalui kambing yang diberikan oleh Allah kepada Anda sehingga Anda menjadi seorang yang kaya, kaya raya seperti ini. Apa jawab orang yang buta? Ya. Wahai pengemis buta, benar apa yang Anda lakukan saya adalah bukan seperti Anda. Allah kemudian menghilangkan penyakit kebutaan saya ini. Dulu saya juga miskin seperti Anda. Kemudian Allah memberikan kekayaan kepada saya melalui kambing karena kambing adalah binatang yang aku sukai. Maka semuanya itu dari Allah kambing itu juga dari Allah saya menjadi melihat juga karena Allah menyembuhkan wahai pengemis hutan kalau anda memerlukan kekayaan kalau anda memerlukan bantuan silahkan itu kambing banyak sekali anda perlu berapa silahkan itu ambil kambing ambil untuk anda ini Ketika mengatakan seperti itu, malaikat langsung mengatakan, Anda lulus diuji oleh Allah. Dua teman kamu itu tidak lulus. Akhirnya yang dua kembali menjadi botak lagi dan miskin lagi. Yang pertama kembali menjadi belang lagi dan miskin lagi. Tapi yang ketiga tetap menjadi orang yang tidak buta dan tetap menjadi orang yang kaya raya. Ini kisah Salah satu metode dakwah Rasulullah SAW adalah penyampaiannya dengan bentuk cerita atau kisah seperti ini akan lebih efektif, lebih mengena. Apakah pelajaran yang dapat dari kisah ini? Yang pertama bahwa malaikat itu makhluk yang dapat menjelma menjadi antara lain manusia. Yang kedua, kalau boleh disebut perbandingan, ini kebetulan Nabi mencontohkan tiga orang. Ketika tiga orang itu diuji dengan kenikmatan, ternyata yang lulus satu, yang dua gagal. Ini memberikan isyarat bahwa manusia ketika diuji dengan kenikmatan itu lebih banyak yang gagal daripada yang lulus. Inilah yang kemudian para sahabat mengatakan bulinya binyakmati fasabarna wa bulinya binyakmati malam betul. Kami ini pernah diuji dengan hal-hal yang tidak enak. Musibah-musibah, penderitaan-penderitaan. Kami justru sabar menghadapi ujian-ujian itu. Dan ketika kami diuji dengan kenikmatan-kenikmatan, justru kami yang tidak sabar gagal dalam ujian menghadapi kenikmatan-kenikmatan. Ini menjadi peringatan bagi kita supaya kita jangan menjadi tipologi dua orang yang gagal dalam ujian kenikmatan. Tapi jadinya orang yang ketiga yang sukses lulus dalam menghadapi ujian kenikmatan. Maka saya tidak tahu apa kita ini masih banyak diuji dengan ketidakenakan, dengan penderitaan. Mungkin secara keseluruhan demikian. 62 tahun kita merdeka masih antri minyak tanah itu berarti masih diuji dengan penderitaan-penderitaan secara umum tapi secara individual mungkin banyak yang sudah diuji dengan kenikmatan-kenikmatan hati-hati kalau orang diuji dengan kenikmatan kemudian kenikmatan itu dipakai untuk bermaksiat, dia akan menjadi orang yang gagal dalam diuji Kalau kegagalan itu ditimbangkan di dunia, boleh jadi manusia akan sadar. Tapi kalau kemudian ketidaklulusan itu ditimpanya di akhirat, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menebus dan membayar lagi. Inilah yang perlu kita renungkan. Banyak orang ketika masih miskin rajin ke masjid. Jamaahnya rajin ke masjid. Tapi begitu dia udah kaya, nggak pernah lagi dia datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Siang dan malam sibuk ngurusi rekeningnya ngurusi hartanya kalau nggak ngurusi hartanya alasannya kepingin rekreasi karena capek pergi terus kemana-mana ini tipologi orang yang gagal ketika menghadapi ujian kenikmatan Al-Quran mengatakan wa bil khairi wa syarri fitnatan dia kebaikan, kemakmuran, kejayaan, ujian semuanya. Dan ujian yang buruk, pahit, melarat, musibah-musibah, semua itu sebagai benar-benar ujian untuk kita. Ya. Maka orang yang beruntung adalah dari tiga orang hanya satu yang beruntung. Kalau kita lihat contoh seperti ini. Dari tiga orang yang diuji dengan kenikmatan oleh Allah, satu yang lulus. Makanya ketika ada seorang yang telah mengkaji atau mendengar hadis ini, suatu saat dia itu pergi haji dan di sana melihat banyak pengemis memang di Saudi Arabia juga ada pengemis tapi di sana pengemisnya mesti harus punya SIM surat izin mengemis kalau nggak punya SIM bisa ditangkap oleh polisi misalnya dia adalah seorang yang lumpuh sama sekali nggak bisa bekerja maka diberi SIM oleh polisi di sana bahkan ada dongeng, ada riwayat, ada cerita. Ada seorang Indonesia yang menjadi supir di Saudi Arabia. Tiap hari dia mengantarkan majikannya jam 7 pagi atau jam 8 pagi ke pasar. Nanti siang jam setengah 12 disebut lagi. Nanti lepas asar diantarkan lagi, malam diambil lagi. Semula dia bingung kerja majikan saya ini apa. Dia turun nggak menyebutkan saya ada di toko ini. Nanti jam sekian ketemu di sini di depan masjid. Ternyata sopirnya berusaha mengetahui itu apa sih kerjaan majikan saya itu sebenarnya itu. Dia mencoba menguntit mengikuti eh ternyata majikan saya itu kata dia kerjanya ngemis kerjanya jadi ber ya itu pengemis yang dapat sim tentunya itu nah ada orang Indonesia yang mungkin pernah ngaji seperti ini itu setiap ada pengemis dia yang mengejar pengemis itu untuk diberi duit bukan pengemis yang mengejar orang berarti dia cari Tanya Pak, Bapak kok rajin sekali untuk memberikan uang kepada pengemis itu. Mengapa Pak? Ya, Jadi, saya ini pernah ngaji, ada hadis menceritakan tentang orang buta, orang buta dan orang yang belang yang diuji oleh malaikat dengan kekayaan dan kesehatan. Kemudian malaikatnya datang menjadi pengemis. Maka saya khawatir orang-orang itu itu malaikat. Maka saya beri uang, mudah-mudahan ya kekayaan yang ada pada diri saya bertambah banyak dan kesehatan akan bertambah bagus. Setelah saya khawatir itu ujian bagi diri saya. Bapak-bapak dan ibu barangkali ada pertanyaan, masih ada waktu 10 menit silakan. Ya. Yeah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor yang terhormat, pertanyaan pertama mengenai uh, syukur mengenai jabatan. Misalnya waktu belum setinggi ini jabatannya tajin di masjid, sekarang tidak, tapi ada tempat sholat di dekat dia. Uh, apakah dia belum menjaga waktu, tapi kalau berjemaah saja yang tidak? Apakah ini termasuk eh, kurang mensyukuri atau apa? Pertama itu. Kedua mengenai pengemis atau taruhlah ini dia itu sebagai pengamen di di, di kota lalu eh, kita sebagai orang yang merasa empati memberi kemudian ada juga yang penampilannya kurang meyakinkan artinya kurang islami misalnya penuh takto, lalu kita tidak tertarik untuk memberi Kemudian uh, kesimpulan Allah tidak memilih orang itu jahat atau enggak kita beri. Akhirnya berubah sikap tidak melihat apakah penampilannya benar atau tidak, dia menipu atau tidak. Pokoknya selalu dikasih. Apakah sikap demikian eh, benar secara iman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya mengulang dari belakang. Ketika ada pengemis apa penimbangan cuma atau enggak bagaimana sikap kita menurut Al-Quran wa amma sa'ila fala ya sudah sedapat mungkin kita beri ya kalau kita tidak pernah memberi, jangan mengucapkan hal-hal yang menyakitkan hatinya ya ini sikap orang yang diminta gitu ya Lalu ada juga hadis mengatakan al-yadul uliya khairun Minayadil subla. Tangan di atas lebih bagus daripada yang tangan di bawah. Ini sikap orang yang diminta. Tapi saya merasa perlu untuk menyampaikan bagaimana sebenarnya hukum mengemis itu sendiri. Mengemis itu pada dasarnya hukumnya haram Saya akan datang kita tentang kebolehan mengemis. Hukumnya haram kecuali tiga orang yang oleh Rasulullah diizinkan untuk mengemis dan itu masih dalam batas-batas tertentu. Pertama, orang yang ditimpa musibah sampai hartanya ludes semuanya habis. Sebut saja apa gitu yang terkena banjir, apa kena tsunami, gempa bumi. Untuk aja nggak ada Maka dia boleh mengemis dengan catatan ada dua orang saksi yang membenarkan orang tersebut. Dia boleh mengemis hanya sebatas untuk menyambung hidupnya saja ini boleh diberi begini seperti itu. Yang kedua, ada orang yang punya tanggungan bisa Fisabilillah Sebut saja panitia masjid Pembangunan masjid Masih utang pada toko material Boleh nggak mengemis? Mis bantuan itu boleh nggak seperti itu meskipun mungkin mengemisnya pakai proposal sekarang itu boleh sebatas untuk menutupi hutang orang tersebut ini panitia pembangunan masjid misalnya seperti itu ini boleh yang ketiga orang yang cacat fisik yang tidak dapat bekerja apapun maka dia boleh juga mengemis dengan catatan ada dua orang saksi untuk itu bahwa dia tidak punya orang yang menyantuni dia dia tidak bisa, bisa bekerja dan sebagainya maka dia boleh mengemis tapi hanya terbatas untuk menyambung hidupnya saja bukan setelah punya kesempatan mengemis menumpuk hartanya untuk cicilan mobil, cicilan rumah dan sebagainya. Baik, kata Rasulullah, di luar yang tiga itu, orang yang mengemis sejatinya adalah mereka mencari bara api neraka yang akan mereka makan sendiri. Haram itu. Ini Ramadan nanti gemerusuk pengemis ke Jakarta ini. Tahun lalu di Jakarta sampai berapa ya? Nggak tahu apa benar apa enggak. 13 ribu apa berapa atau 1300 Nah jadi mengemis itu prinsipnya haram Kecuali yang tiga tadi Yang tiga mendapatkan sin Surat ini mengemis tapi hanya ya berlakunya terbatas untuk menyambung hidup saja bukan untuk kredit mobil kredit kulkas dan sebagainya itu orang yang mengemis nah sementara kita kalau ada pengemis beri aja ya kalau nggak beri ya itu akan saja mudah-mudahan dia akan segera keluar dari kemiskinan. Tentang orang yang tadinya rajin ke masjid setelah mendapatkan kenikmatan, kemudian nggak pernah ke masjid. Kalau kemudian di dekat rumahnya ada masjid yang yang baru dan sebagainya, masjid lama dia tinggalkan, itu nggak apa-apa. Artinya masih tetap rajin ke masjid, meskipun masjidnya berbeda. Tapi yang menjadi pembicaraan adalah kemudian meninggalkan ibadah sama sekali, sibuk untuk ngurusi hartanya, sibuk untuk rekreasi, ya. rumahnya saja menjadi 60, padahal satu bulan hanya 30 hari, sehingga setiap setengah hari dia harus pindah ke rumah yang lain. Ya, yang seperti itu barangkali yang yang digolongkan dengan tidak lulus dalam menjalani ujian kenikmatan. Sejak semua ya? ya? Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak, saya mengucapkan selamat berpuasa yang menurut perhitungan Insya Allah akan kita mulai pada tanggal 13 Kalau tidak salah hari Rabu yang akan datang tapi semuanya akan menunggu penetapan pemerintah Republik Indonesia. Menteri Agama dalam hari ini, kapan kita mulai? Dan Al-Quran mengatakan memerintahkan kita orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atii'ur rasulah ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada pemerintah kalian. Maka dalam hal seperti ini wajib kita taat kepada pemerintah. Dan kewajiban ini berdasarkan perintah Allah. Ya, apalagi di dunia ini tidak ada yang menetapkan satu Ramadan, satu Sawal, satu Dzulqa'dah. Semua dunia yang menetapkan akan pemerintah, kecuali di Indonesia. Ketua RT tukang ojek semuanya bisa menetapkan makanya ribut tapi semuanya kalau satu ikuti Al-Quran Al-Quran bagaimana? ikuti pemerintah selesai juga kalau kita mau mengikuti Al-Quran tapi kita mengikuti selera biar kelihatan saya punya pengaruh saya mau menetapkan oh Baik, sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.